إلى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جند البغدادي وسيدي معروف الكرخي وسيدي بشير الحافي وسيدي أبي يزيد البسطامي ثم إلى سيدي أبي مدين المغربي وسيدي الحبيب عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيدي أبي حسن الشاذلي ثم إلى سيدي بهاء الدين النشبندي ثم إلى سيدي أحمد الريفعي ثم إلى سيدي أحمد البدوي ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية ثم إلى أرواح جميع ساداتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب أبي بكر السكران والحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس والحبيب بكر بن عبد الله العدروس العدني والسيد فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى رسيدي الحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى أرشي الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني ثم إلى رسيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى رسيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى روسيدي الحبيب حسن بن صالح البحر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى رسيدي الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأصوله وفروع مشايخه وتلاميذته وإخواته وإخوانه ثم إلى رسيدي وحبيبي وقدوة إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبابة علوية بنت حسين الهدي الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأصوله وفرعه ثم إلى أروى جميع أولادي الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة وأصولهم فورهم ثم وجميع, وجميع أزواج أزواجهم ثم إلى رزيد والشيخ وقدوة إلى الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه صنهب خديجة بنت علي القدري والزوجة حبب الشفاء مدي طه بن عبد الأسقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولد حسن عرفان ثم إلى الحبيب علي بن أبي بكر سقاف والحبيب محمد نجيب بن طه بن عبد الله سقاف ثم إلى سيدي وجدي أحمد بن عبد الرحمن العدروس وجدي عبد الرحمن بن حسين العدروس وجدي علي بن محمد الحبشي وجر التويج والزهر وطلحة وخالي حسين وخالي علوي وخالي محمد وعمير زنمي عدوز وعمي عقل بن محمد باقي ولمي أحمد عبد الرحمن الزقاف ثم إلى رخالتي نور خالتي فتم خالتي خيجة خالتي مزنة ثم إلى روح بابا ديدي كريدي ثم إلى أرواح من كانت في السابق حاضرا معنا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين وأولياء هذه البلدة وسلائها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل مستقر أرواحهم في الفرس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبركاتهم أجمعين أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجه الكريم ويحفظنا وإياكم من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا ويكم جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية وتمام العافية والعافية من كل أذية والبلية وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا قلوبا سالمة ولسانا ذاكرا وأجسادا مطيعا في طاعة الله وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا محبة في الخير وبغضا للشر وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا حج إلى بيته الحرام والزيارة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع اللطف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 وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا أولنا لله عسى نهضى بفضل الله عباد الله لله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا بشاراتي مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من الكافي balwa'i ya Allah ibadallah Allah aghithuna lillah asa Wal kunu au لنا لله عسانا ضاء بفضل الله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 lidaril qarar. Kita kemarin bahas bab taufik ya. Ya, taufik masih ingat tentang taufik? Apa itu taufik? Kemampuan untuk melakukan ketaatan. Kemampuan untuk melakukan ketaatan ini namanya taufik. Jadi kalau ada Pak Taufik itu bapak yang orang tuanya ngasih nama, semoga orang yang dikasih nama ini bisa punya kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taufik. Nah, yang jadi masalah taufik ini yang punya Allah dan kita semua juga miliknya Allah. Kalau bapak bisa taat, ibu bisa taat, saya bisa taat, itu murni yang ngasih adalah Allah. Kita bisa sholat, itu yang ngasih juga Allah. Kita bisa baca Al-Quran itu yang ngasih juga Allah Kalau ada yang bisa hafal Al-Quran itu yang ngasih juga Allah Taufik Nah taufik ini aziz Taufik itu adalah karunia yang yang sangat berharga Dan sifatnya tidak mudah Ya sangat berharga dan tidak mudah Buktinya banyak orang yang punya ilmu tapi sedikit taufiknya Ngapunten boleh nanya kalau ketemu orang lain Sunnahnya mesem atau merengut Mesem Nah tapi kita ngamalkan ketemu orang lain Ini mesem milih-milih atau semua orang kita kasih senyum Milih-milih Nah ini berarti belum dapat taufik bab mesem Jadi taufik untuk ilmu mesem Belum dapat Ya belum dapat Kalau dapat taufik tentang ilmu senyum Maka kita akan tebarkan senyum ini kepada siapapun sesuai yang dianjurkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua, salat duha. Kita tahu ilmunya ndak? Tahu. Minimal berapa rakaat? Dua rakaat. Waktunya kapan? Waktu salat duha ketika matahari terbit naik seujung tom tombak. Lah, naik seujung tombak itu bahasa zaman dulu. Bahasa zaman dahulu. Dahulu belum ada jam. Dan dahulu orangnya pinter membaca Eh, apa namanya pergerakan matahari. Kalau sekarang pakai jam, lah jamnya jam berapa? Tergantung wilayah dan daerah masing-masing. Lah biar tahu bagaimana, lihat jadwal sholat lengkap. Di situ udah ada jadwal sholat duha, bukan isrok. Isrok itu terbitnya matahari di waktu terbitnya matahari kita belum boleh sunnah Sholat sunnah isrok juga belum boleh Sholat sunnah apapun belum boleh. Cuman tanda bahwasanya matahari terbit berarti waktu subuh sudah habis. Siapa yang kebangunan kesiangan berarti sholatnya sholat kodok. Bayar sholat subuh yang tadi di waktu subuh belum dikerjakan. Lah kapan sholat sunnah isyrok? Di awal waktu duha. Jadwalnya di jadwal sholat adalah waktu duha. Tergantung harinya, tanggalnya, dan bulan tempatnya, jadwalnya beda-beda. Awalnya lihat jadwal. Kalau mau aman di Indonesia insya Allah jam 7 itu di di waktu Jawa ya, di Pulau Jawa bisa dipastikan kalau jam 7 itu udah masuk waktu sholat duha. Tapi pasnya yang yang awal jam berapa? Lihat jadwal masing-masing. Akhirnya sholat duha kapan? akhirnya sholat duha ketika matahari tepat berada di tengah kepala itu tidak boleh sholat duha. Ketika manusia tidak ada bayangannya lagi, tidak boleh sholat duha. Sebelum itu boleh. Nah misal azan duhur jam 12. Sholat duha jam setengah 12 boleh. Jam 12 kurang seperempat boleh. Jam 11 boleh. Waktu utamanya kapan? Ya yang terakhir, sepertiga akhir. Jam 9, jam 10. Itu waktu yang paling utama untuk sholat duha. Ilmunya sholat duha kita sudah tahu. Mengamalkannya sudah belum? Tanda tanya. Nah kalau belum mengamalkan berarti ilmunya sudah dapat, taufiknya belum dapat. Nah kira-kira berarti yang mahal mana nih? Ilmunya atau taufiknya? Dua-dua. Ya, kadang orang dapat taufik untuk amal, ilmunya nggak dapat. Sholat duha jam setengah enam, padahal matahari terbitnya jam enam. Repot atau nggak repot? Ya, jadi ilmu harus, taufik juga sebuah suatu kemestian. Tanpa taufik manusia nggak bisa nggak bisa amal. Makanya Pak Taufik ini harganya mahal. Dicari orang di mana-mana. Karena itu ada doa yang bunyinya Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih fiqna lil khair wa a'inna alaih. Jenengan sudah hafal semua kan? Sudah. Belum. Belum. Kalau ngapalkan bareng-bareng kira-kira apal atau enggak apal? Dijamin enggak apal. Kenapa dijamin enggak apal? Kepalanya udah penuh macam-macam ya kan? Di samping itu juga maksiat kita bertumpuk, tumpuk. Nah, terus enaknya bagaimana? Dikasih catatan enggak? Kasih. Kapan? Sekarang. Jangan sekarang enggak mungkin. Nanti kita bagikan Jumat yang akan datang insya Allah. Doa minta taufik. Bunyinya Allahumma. Kalau ada orang nanya, doa ini buatan siapa? Buatan ulama, bukan buatannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, buatan ula, ulama. Ada ada sumbernya doa ini bid'ah. Ya, doa ini bid bid'ah yang nyusun ula, ulama. Tapi kalau ada orang berdoa dibilang bid'ah berarti yang ngomong itu ya rada aneh. Masa orang baca doa bid'ah itu yang ngomong rada aneh. Sebab doa itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Ada orang baca doa, doanya apapun selama itu minta kebaikan dan tidak minta keburukan untuk orang lain, itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bunyi doanya, Allahumma ya man waffaqa ahlal khairil khair. Duhai Allah yang telah memberikan taufik, kemampuan untuk taat kepada orang baik, untuk berbuat kebaikan Wafikna lil khair wa inna alaih. Allahumma ya man waffaqa alal khair lil khair wa anahum alaih dan membantu mereka untuk taat. Wafikna lil khair wa ainna alaih. Beri kami taufik untuk taat dan beri kami pertolongan untuk melakukan ketaatan ter tersebut. Insyaallah doa ini Jumat depan kita bagikan. Kemudian jenengan nanti perbanyak fotokopi jumkan kepada semua orang. Biar yang dapat taufik semakin banyak. Setuju? Nah ini kalau kita bahas bab taufik ini nggak ada rampungnya nanti. Ya. Wafakohum lidak bifi wataahub lidahil lidaril koror. Kemarin udah kita jelaskan bahwasanya hidup ini kan cuma perjalanan menuju kematian, betul? Dari koror negeri yang tidak akan kita pindah-pindah lagi hanyalah di akhirat. Surga itu nggak akan pindah. Itu negeri yang kita tuh tuju. Kalau dunia ini pindah-pindah. Sebentar di dunia pindahku kubur. Tapi kalau udah nanti di alam surga tidak ada pindahlah lagi dari koror. Nah dari koror itu yang ada di alam kubur sana apa yang kita peroleh tergantung yang kita kirim dari sini. Yang kita kirim ke sini akan ada di sana. Kalau di sini nggak pernah ngirim, ya di sana insya Allah nggak ada. Pengen surga dengan istana yang tinggi, ngirimnya dari Indonesia. Kalau anda tinggal di Indonesia, pas ada di Indonesia, kirim. Saya punya istana, bagi seorang ayah atau seorang bapak atau seorang ibu atau seorang tante punya ponaan kok belum nikah-nikah. Eh dicarikan jodohnya, ketemu sehingga menikah. Ini berarti lagi ngirim rumah di sur surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah. Kemudian taman. Tamannya yang ngirimnya dari sekarang. Kalau sekarang kita nggak ngirim taman ya di sana nggak punya taman. Lah tamannya apa? Zikir. Zikrullah itu akan jadi taman kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tamannya apalagi? Ya ini, majelis ilmu. Idza marartum riyadil jannah fartau. Kalau kalian melewati taman surga mampirlah. Ngapunten. Saya rodok kecepetan ya. Iya, Bu. Enggak, sudah biasa ya. ya alhamdulillah. Yang belum biasa mungkin rodok cepat ngomong saya. Tapi kalau yang udah biasa sudah ya memang beginilah Novel bin Muhammad Al-Idrus ngomongnya rodok kembruduk gitu ya. Cepat begitu. Kita kirim dari sini, duduk-duduk tiap Jumat di sini, Rebu di Habib Syekh atau di majelis-majelis yang lain. Duduknya kita itu ngirim, ngirim taman kita sendiri di surga sana, surga sana. Lah ini namanya orang ta'ahub lidaril koror sudah siap-siap untuk pindah ke sana. Dan nah, jenengan sudah siap-siap untuk pindah, dipindah sekarang siap boten? Tahu Bu, ada pemberitahuan maaf Anda akan digusur. Eh, ada pemberitahuan, maaf Anda akan digusur. Disuruh siap-siap. Ngasih tahunya ini sudah sejak pindah ke tempat itu, pindah ke tempat itu dikasih tahu, di sini Anda akan digusur. Waktu pelaksanaan penggusuran terserah panitia atau tim penggusuran. Kinten-kinten jenengan cepat-cepat tempat baru ndak? Siap-siap kan? Nah, siap-siap. Biasanya orang yang udah manggon di satu tempat Walaupun sudah siap-siap Digusur tiba-tiba Rela atau ngeyel? Ngeyel kan? Ngeyel Kenapa ngeyel? Kadung Tresno Sudah terlanjur jatuh cinta sama tempat di mana dia ting tinggal Sehingga digusur tidak ma tidak mau Lah kalau perkaranya digusur dari tanah gak mau Itu masih enak Nah kalau digusur dari dunia nggak mau Semakin ngeyel semakin sakit Semakin ngeyel, semakin sakit. Lah yang dia malaikat Israel. Jenengan lihat kalau ada penggusuran paksa itu, tim yang ditunjuk pemerintah karena udah diajak dialog baik-baik, kemudian yang diajak dialog ngeyel gitu kan, melanggar aturan ngeyel. Biasanya kan ada penggusuran penggusuran pak paksa. Yang paksa itu rodok keras atau enggak keras? Rodok keras kan ya. Kadang mungkin keras gitu ya. Terpaksa dilakukan. Itu baru petugas Nah kalau petugasnya Allah Subhanahu wa taala ngadepi hambanya Allah digusur dari dunia, suruh pindah alam kubur ngeyel, moh. Kira-kira tuh malaikat Israel dibilang moh itu mesem atau merengut. Ya sudah ya kita kinten merengut kemudian waretnya itu dengan penuh kekuatan dan kasarnya luar biasa sehingga yang dicabut tadi yang digusur sakitnya luar biasa. Lain halnya orang yang sudah siap-siap. Malaikat Israel ini belum sampai dalam rumah, baru di pintu sudah mengatakan sendiko dawuh malaikat. Pun siap kula, silakan. Mau digusur silakan digusur. Lah wong digusurnya dipindah ke surga masa enggak mau? Ya, digusurnya dipindah ke surga masa enggak mau. Wong ninggalkan tempat yang enggak enak, tempat kumuh. Dunia ini tempat kumuh. Ad-dunia ad dunia yang kotor. Dunia ini tempat yang ku kumuh. Kalau nggak percaya semua kotoran kita kita buang tuh ke dunia. nggak ada kotoran dibuang ke langit, ada. Kotoran dibuangnya ke ke dunia, ke bawah, dibuang ke bawah ini tempat yang kok tempat yang kotor. Nah, dari tempat yang kotor disuruh pindah ke tempat yang bersih, ke surganya Allah taala. Mestinya senang atau nggak senang? Senang. Lah orang-orang soleh itu begitu, siap-siap setiap saat untuk pindah ke sana. Lah kalau kita ndak tiap saat ngomong ojo pindah. Betul atau betul? Kalau orang soleh tiap saat siap-siap untuk pindah. Kalau kita tiap saat siap-siap jangan segera pin, pindah. Benar atau benar? Berarti benarnya kita ini benar atau salah? Loh benar tapi salah. Kalau orang-orang soleh siap-siap terus untuk pindah ke sana. Wa atahab daril koror. Wal hadar mimma yuskhituhu wa yujibu darul bawar. Wal muhafadati ala dhanika ma'ata ahwali wal atwar. Nah orang-orang yang dipilih Allah tadi ini kita kan masih bahas manis tofahu. Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mereka itu selain siap-siap pindah ke alam yang sana. Mereka juga selalu waspada. Jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa membuat Allah murka. Akhirnya Allah meletakkan orang ini ke negeri kehancuran. Yaitu neraka. Hati-hati, waspada. Jangan sampai Allah marah. Nah. Lah kalau kita jujur saja Itu sudah jadi bagian dari hidup kita Atau kalau pas eling saja Hati-hati jangan sampai buat Allah marah Ini sudah jadi bagian dari hidup kita Atau pas eling saja Coba ingat ingat Bangun tidur mikir enggak Jangan sampai Allah marah sama saya Jangan sampai Allah marah saya Terus mengucap Alhamdulillah Biar Allah senang Di hati ada perasaan begitu loh Jangan sampai Allah marah Jangan sampai Allah marah Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau kena musibah itu mesti senang. Aneh tuh. Kita kalau kena musibah senang atau senep? Senep. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau kena musibah, beliau mengatakan setiap kali saya kena musibah saya dapat empat nikmat di dalamnya. Satu musibah dapat empat nikmat. Kalau kita satu musibah nyebut musibah yang lain. Sudah jatuh tertipa tangga, pula itu kalau istilah kita. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan setiap kali saya diuji oleh Allah dengan sebuah musibah, saya temukan empat nikmat di dalamnya. Pengen tahu empat nikmat itu? Baca buku saya berikutnya. Insya Allah empat nikmat itu akan saya bahas di buku saya yang baru mau saya tulis. Judulnya syukur. Judulnya syukur. Nanti akan kita bahas. Setiap orang kena musibah sebetulnya di situ ada nek nikmat. Di antara nikmatnya adalah musibah itu tidak terjadi pada agamaku. Tidak terjadi pada agamaku. Itu sebuah nek nikmat. Lah orang-orang yang soleh mereka itu selalu hati-hati jangan sampai buat Allah murka, jangan sampai buat Allah murka. Mereka tidak mau masuk ke dalam neraka, enggak enggak pengen masuk neraka karena Allah enggak suka sama yang di di neraka. Jadi yang mereka pikir cuma sukanya Allah. Allah suka atau tidak? Allah suka atau tidak? Kalau kita lain, yang kita pikir mertua saya suka atau tidak Pasangan hidup saya suka atau tidak Bos saya suka atau tidak Teman saya suka atau tidak Allah emangnya gue pikirin kata orang tadi Na'udzubillah min min dalik Ini neraka yang ngomong begini Ya kan yang ngomong begini neraka kan Allahnya gak dipikir sama sekali Tapi kalau orang lain mohon maaf Ibu-ibu contohnya jangan tersinggung ya bu ya Ibu-ibu kalau berangkat jagong itu mesti mikir Wajah saya ini disukai orang apa enggak Bedaknya celemotan atau enggak Ini Bengesnya pas atau enggak? Mikir atau enggak mikir, Bu? Mikirkan ditoto, jangan sampai orang lain orang lain menghina, orang lain mencela, orang lain tidak suka. Tapi ketika dan tuh mikir enggak? Allah suka enggak? Ayo, Bu. Mikir enggak? Pas dan dulu mikir enggak kira-kira Allah suka atau enggak? Mikir atau enggak mikir? Jenengan pakai benges 3 kilo kira-kira Allah suka atau enggak suka? Jenengan pakai bulu mata ditambah-tambahi, kemudian alis dilancipkan, kemudian wah muka ini seperti golean merah, biru, kuning, hijau ditaruh di muka semua ini kira-kira Allah suka atau enggak suka? Allah enggak suka kan? Enggak suka. Terus kira-kira dipikir enggak sama ibu-ibu tadi? Anda agak? Kan? Terus setan ini ngomong, "Emangnya gue pikirin?" Penilaian Allah enggak dipikir. Lah orang yang enggak mikir penilaian Allah, Allah juga enggak mikir, plung langsung merokok. Kok jadi tegang kenapa Bu? Bu, yang di atas di bawah tersinggung sama ucapan saya. Anda, kok tidak tersinggung toh Bu? Mestinya jenengan tersinggung. Wong saya itunya ben tersinggung kok ya. Nawaitunya nyindir biar tersinggung. Zaman sekarang ini orang dandan penampilan baik itu wanita maupun pria penampilan yang ditunjukkan kepada masyarakat tidak pengen mereka itu nggak suka pengennya masyarakat suka betul betul betul kemarin pilihan apa itu legislatif ya. Masya Allah, tidak ada fotonya caleg yang merengut, nggak ada, mesem semua. Betul tak betul? Tapi begitu nggak jadi, mungkin banyak yang merengut. Naudzubillah min dzalik, saya dengar berita di televisi itu, ya Allah menungso kok kaya ngene. Ya, nyumbang buat masjid gagal, sumbangannya dijaluk meneh. Ada tak yang begitu? Ada. Ini kalau menurut saya orang begini ini orang yang sudah stres tingkat tinggi. Kenapa? Gagal dunia kok nambahi gagal akhirat. Kalau jadi caleg dunia gagal kan minimal jadi caleg akhirat kan begitu. Caleg akhirat kan bukan minimal, justru maksimal yang terba terbaik. Lah ini udah gagal dunia, akhiratnya dicabut sekalian. Jadi gagal dunia plus gagal akhirat. Ini udah jatuh bukan ketika ketimpa tambah, sudah jatuh di blinder setum sisan. Hmm, sudah roto yang begitu. Fotonya caleg-caleg itu mesem, semua senyum semua. Kenapa? Tidak pengen dipandang gak enak sama orang lain, betul enggak? Gak pengen dipandang gak enak sama masyarakat. Kalau dipandang gak enak nanti tidak dipilih. Kan seperti itu. Lah kita kepada Allah mbok mikirnya begitu. Allah ini mandang saya enak atau gak enak ya? Allah suka enggak sama saya ya? Kira-kira Allah senang sama saya atau tidak ya? Nah itu yang selalu ada dalam benak hati pikiran orang-orang yang soleh. Mimma yuskhituh. Al-hazar mimma yuskhituh. Waspada terhadap segala hal yang bisa buat Allah murka. Monggo diunjuk. Udah minumnya kapan kok sudah habis? Ya. Mimma yuskhitu. Boleh saya minum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minum. Kalau minumnya teh tangan kanan baca bismillah. Allah senang. Betul. Nah, kalau minumnya teh tangan kiri enggak baca bismillah. Allah enggak senang. Nah, kita mikir gitu mau mau minum mikirnya begitu. Apalagi minumnya pakai gelas isinya bir, bacanya bismillah. Allah super enggak senang. Jangan dikira dengan bismillah dalamnya bir Allah senang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bir ini. Ini naudzubillah min min dzalik. Boleh dikit cerita, Pak? Saya masuk warung makan. Lah kok di situ ada bir. Ada bir dijual, minuman macam-macam lah. Sejumlah ada sejumlah bir di dijual. Oh, restoran gitu kan. Saya panggil tuh mbaknya sama Mas, "Mbak, Mas, iya. Daftar menu, minta menunya." "Oh ya, Pak. Makan ini." Saya minta birnya dua Dua botol ya. Pakai baju takwa kopiahan, birnya dua botol. lupa jangan, Pak." Loh, mau oh, saya kan belanja di sini, saya mau beli, saya mau minum kok nggak boleh kenapa? Loh, kalau Bapak jangan. Loh, kalau saya kena, kalau saya nggak boleh kenapa? Haram, Pak, haram. Oh, jadi jualan bir, minum bir itu haram. Iya. Buat saya haram ya. Lah kalau buat yang orang lain haram tuh halal. Ya haram, Pak. Lah kok doling nang apa? Paham maksud saya? Saya mau, mau dakwah gitu, mau buka pikir pikirannya. Artinya juali yang baju takwa ya haram, juali yang tidak baju takwa juga haram. Makanya jenengan kalau cari kerjaan ada warung, jenengan jadi pelayan jualan bir tinggal saja. Nanti saya nggak bisa makan, yang ngasih makan Allah, bukan itu yang punya warung. Hmm. Daripada nyugi bir sama orang, yang nyugi sama yang mendem gitu Soalnya podo, Mungkin yang nyugi lu akeh, yang nambah suki lara mendem deh. Paham? Ini yang kadang ada nanya sama saya, "Bib, saya di orang di restoran ini di situ saya kadang sering menterken bir dan lain sebagainya keluar dari warung yang seperti seperti itu. Bib nanti saya nggak bisa makan, yang ngasih makan Allah bukan Novel bin Muhammad Ali terus. Bukan Habib Novel, bukan Ustadz, bukan Kiai, bukan masyarakat yang ngasih makan adalah Allah. Yang ngasih kerjaan adalah Allah. Kalau kita tinggalkan yang dimurkai Allah demi Allah, pasti kita diberi kemuliaan oleh Allah. Lah itu al-hazar mimma yuskhituh. Meninggalkan hal-hal yang bisa membuat Allah murka kepada kita semua. Tentunya tingkat setiap manusia beda-beda. Ya, tingkat manusia yang satu dengan manusia yang lain beda beda-beda. Ada A, ada B, ada C, ada D. Tingkatannya beda, beda. Lah kita berjuang. Kalau sekarang kita levelnya masih rendah, ya naikkan. Jangan walah itu kan tingkatan para wali. Kalau saya tingkatannya begini ya segini saja. Lah munggah-munggah. Itu tingkatan para wali yang begitu-begitu para para wali. Lah kamu pengennya jadi wali atau jadi gali? Jadi orang beriman atau preman? Tergantung kita. Kalau kita pengen jadi orang beriman ya kita tingkatkan kualitas kita. Memang kita bukan tingkatan para wali tapi kita pengen jadi jadi wali ya kita usaha pelan-pelan, lama-lama bisa. Ngapunten ya Pak ya. Boleh nanya apa Saya kalau mau ngomong yang satu ini takut bapak-bapak marah tuh. Daripada nanti saya dimarahin bapak-bapak ya Bu ya. Minum teh dulu biar nanti kalau mereka marah saya udah siap dimarahin. Boleh ya? Bapak siap marah? Siap. Coba di sini yang yang merokok angkat tangan. di sini tidak ada. Oh ya. Betul, betul. Di sini nggak ada yang merokok ya. Coba kalau yang di luar kadang merokok coba angkat tangan. Di luar juga nggak ada. Oh ya. Sebentar, sebentar. Ya. Nanya. Merokok itu baik atau enggak baik? Enggak baik toh? Enggak baik. Jenengan tahu bahaya rokok? Yang merokok, tahu bahaya rokok? Tahu. Lah kok masih ngerokok kenapa? Kadung kan? Apa? Gatok gitu ya, terkandung oh, ter, terlanjur kecanduan sama rokok. rokok. Oke. Sedikit saya nggak bicara halal haram atau mubah atau makruh, nggak bicara itu ya. Bab rokok ini jane diomongke ya rapenak, tapi nggak diomongke juga nggak enak. Ibu-ibu setuju dengan saya, Bu? Kalau bapak nggak ngerokok ibu senang, apapun yang buat ibu senang akan saya lakukan. Sebab diwangi ibu-ibu ini loh, loh aman dibang diwangi bapak-bapak. Sebab biasanya bapak-bapak itu takok bune takok bune dididik, titik-titik takok bune gitu ya. Ngedol pitik takok bune. Ngedol wedus, takok bune. Semua takok bune. Betul begitu, Bu? betul ngaku lagi. Boleh saya lanjutkan? merokok itu meracuni. Betul atau tidak betul? Saya nanya, kalau ada orang sakit jantung, sakit jantung, terus jenengan ngerokok di sampingnya, jenengan bilang saya udah kecanduan rokok, saya mati karena ngerokok gak jadi masalah. Betul gitu kan? Yang penting lebih becik mati ngerokok ketimbang urip orang ngerokok. Ini kan perokok kan begitu itu. Iya. Ya, itu juga rada aneh. Lebih baik saya mati merokok daripada saya hidup tidak merokok. Ini kan semangat luar biasa. Ini perokok yang patut ditiru semangatnya. Semangatnya bukan merokoknya, Merokok dia. Di sampingnya ada orang sakit jantung sudah tinggal matinya. Tinggal matinya. Maksudnya jantungnya parahnya luar biasa. Tiga pembuluh sudah tersumbat 90%. Dia tinggal ketutup gitu mati gitu. ya. Sebetulnya kalau nggak kena asap rokok, ini teori kedokteran ya, ajal semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kena asap rokok umurnya 5 tahun. Begitu kena asap rokok jenengan umurnya jadi seminggu. Saya mau nanya, kira-kira nanti di akhirat ditanya enggak? Terus mati. Yang di samping mati, yang rokok masih hidup, tapi yang di sampingnya mati. Mati gara-gara apa? Gara-gara asap rokok. Asap rokok siapa? Asap rokok yang merok, merokok. Lah kira-kira nanti di akhirat ditanya anda, kamu sudah melakukan pembunuhan berencana. Malaikat, saya enggak pernah membunuh. Sudah banyak korban mati gara-gara ulahmu dan kamu lakukan secara berencana. Saya tidak pernah membunuh berencana. Menurutmu tidak berencana, menurut pemerintah RI berencana. Lah kok bisa bagaimana? Merokok membunuhmu. Rokok membunuhmu. Pemerintah yang oh, ngomong. Lah itu pemerintah udah ngomong rokok membunuhmu. Lah kok kamu tidak bunuh dirimu sendiri juga bunuh orang lain. Kamu merokok di tempat umum, merokok depan anak, merokok depan istri, merokok di depan orang orang lain. Kamu secara tidak langsung berusaha membunuh orang-orang tersebut, padahal udah dikasih tahu rokok membunuhmu. Nah, kinten-kinten di akhirat disoal begitu enggak? Silahkan mikir Bu mikir mimma yuskitu sesuatu ini yang mungkin nggak haram, mungkin nggak haram, tapi bisa menjadi haram karena ber, ber apa imbas pada orang orang lain. Ya kan? Contoh, nimbun beras boleh atau nggak boleh? Boleh, tapi kalau pas nggak ada nggak ada beras jenengan timbun beras sampai orang nggak bisa dapat beras, itu boleh atau haram? Haram. Kadang sesuatu itu bisa jadi haram karena berpengaruh pada orang orang lain. Kan seperti seperti itu. Lah, yang membuat Allah murka ini macam-macam. Nah, kita teliti dari diri kita sendiri apa saja yang paling pokok. Kalau ibu-ibu yang buat Allah murka, kalau ibu-ibu tidak taat pada suami. Betul ya, Pak ya? Ya, suami yang buat Allah murka kalau tidak memberikan nafkah, tidak menyayangi is, istri. Betul gitu kan? Orang tua yang buat Allah murka kalau tidak mendidik anak untuk taat kepada Allah. Anak yang buat Allah murka kalau dia tidak taat pada orang tua. Kan seperti itu. Tinggal kita teliti. Lah orang-orang soleh setiap detik meneliti dirinya segala penjuru jangan sampai ada yang bisa membuat Allah murka. Itu kira-kira zaman sekarang cari manusia seperti itu mudah atau susah? Susah ya? Susah. Kadang sholatnya bagus sama istrinya nggak bagus. Betul? Kadang sholat puasanya bagus sama suaminya nggak bagus. Ya kan? Kadang sama suami sama istri bagus, sholatnya bagus. Kemudian kalau dagang ngapusi terus. Ada ndak orangnya di sini? Jangan ada, jangan ada. Kalau dagang ngapusi, ngapusi terus. Ini tidak bagus semua. Yang buat Allah mur, murka. Lah orang-orang soleh bisa menjaga dirinya untuk selalu menjaga jangan sampai buat Allah murka ma'ata ghayuril ahwali wal atwar dalam segala kondisi kadang ada orang kalau sehat bisa dia taat kalau sakit nggak bisa taat ayo kalau sehat disuruh sholat oke okay. begitu sakit males sholat Taghoyuril ahwal. Kadang belum jadi pejabat, Masya Allah, saya tidak akan terima suap, saya tidak akan begini. Belum jadi peja, pejabat. Begitu jadi pejabat, lawang yang nyuap ngalor ngidul ngetan ngulon, suapannya besar. Taghayyuril ahwal, kondisi berubah. Bisa jadi dia tidak memikirkan lagi bagaimana pendapat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa ndak itu? Bisa. Nah kalau orang soleh enggak, kondisinya seperti apapun tetap bisa menjaga diri dari semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Boleh dilanjutkan? Ini kalau motor di sini mukodimah nggak pernah selesai nanti ini. Ini udah berapa bulan kita baca mukodimah ya? Ahmaduhu ablagu hamdi hamdin wa azka wa ashmaluhu wa anma wa ashadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-raufur rahim wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh yang mati di mana sini coba ini apa namanya Mas Roni luar pakai diesel gak? genset gak? Pakai genset ya. Iya. Ini kalau kipas anginnya dikurangi nanti panas. Udah pokoknya kalau mati nyalakan aja, nyalakan lagi aja gitu ya. Santai. Ini sudah 4400 listrik di sini, tapi nyatanya kok belum kuat. Berarti mintanya di berapakan ini? Tambah. insya Allah nanti kalau bangunan baru kita pakai genset yang besar saja ya. Jadi kalau pas Jumat malam Sabtu pengajian pakai genset yang 11.000 watt atau berapa biar enggak pakai mati, mati. Setuju? Setuju? Doakan ya. Kalau DP-nya kurang dikit, DP-nya kurang dikit. Nanti aja di akhir akhir majelis saya terangkan ya. Eh, boleh dilanjutkan? Nah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط المستقيم الداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين Setelah mengucapkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diawali alhamdulillah, kembali lagi Imam Nawawi ahmaduhu, muji Allah lagi. Di awal sudah alhamdulillah, ini dia ahmadu, muji Allah lagi. Memang kalimat takmid, kalimat pujian itu adalah kalimat inti. Kalimat inti. Orang hidup itu intinya sebetulnya disuruh syukur. Orang hidup itu intinya disuruh syukur. Kalau hidup sudah bisa syukur, ketemu syukurnya, maka nggak bingung dengan sabar. Sabar itu kan kalau nggak enak. Betul? Nggak enak kita sabar. Ibu pernah melahirkan, Bu? Yang pernah pernah. Sakit atau nggak sakit? sakit. Sabar mboten? Sabar. Kesakitan tapi rasa sakit itu ditahan. Itu namanya sabar. Pernah kita sakit harus disuntik dokter ya Demi sembuh, demi sehat, maka kita disuntik, kita sa sabar. Nah, kalau orang yang tingkatannya lebih tinggi, udah bisa nemu syukur. Kalau nemu syukur walaupun dia disuntik nggak mikir sakit, yang dipikir itu setelah disuntik. Yang dirasakan apa yang terjadi setelah disuntik disuntik. Setelah disuntik, oh saya sembuh. Maka dia mikir silahkan segera disuntik. Sakitnya tidak terasa karena ingat habis ini saya sem sembuh. Kalau semalam saya ceramah di Karanganyar, saya kasih ilustrasi begini. Bapak saya mau nanya, ada orang buta, tunanetra. Terus di ngapunten ya, pakai bahasa Jawa ya biar untuk mantep ya. Pakai bahasa Indonesia kurang mantep. Diidoni matanya. Matanya diidoni. Tuh, Kalau ada orang diidoni matanya marah atau enggak marah? Marah. Jijik atau enggak jijik? Tapi begitu diidoni, tuh, terus bisa melek. Gara-gara diludain, mohon maaf para pemirsa, diidoni itu diludain. Ada orang buta diludain, tuh, oleh seseorang. Menjijikkan, tapi karena diludain dia bisa melek, bisa lihat, butanya hilang. Saya mau nanya, dia marah atau terima kasih? Didoni loh ini. Didoni yang idoni ini ludahnya menjijikkan, tapi didoni buh sembuh. Saya mau nanya, diludahi matanya jadi bisa melek, butanya hilang jadi normal. Seneng atau marah? Seneng. Kok bisa seneng kenapa? Soalnya melek, melek. Pernah tidak dia ingat-ingat sama ludah yang menjijikkan itu? Tidak ingat sama ludahnya. Lah orang yang meludahin kira-kira tangannya dicium tidak? Dicium. Terus ngucap apa? Oh terima kasih, terima kasih berkat itunanmu. Berkat ludahmu aku sembuh, betul? Nah kalau ada orang ngidoni bisa sembuh itu bahkan terima kasih dengan ludahnya. Ini orang normal atau gila? Orang normal kan ya? normal. Tapi sikapnya ini sebetulnya kan gak normal loh. Gak normalnya bagaimana? Lawang didoni kok tambah seneng, sengidoni tambah dirangkul, matur suwun kayak hadiah. Iya aneh atau gak aneh? Aneh. Diludahi, yang ludain bukan dimarah, yang ludain justru disukai, yang ludain diucapkan terima kasih, dipeluk, dicium, bahkan dikasih hadiah. Kenapa? Karena ludah bertuah. Ludahnya bisa menyembuhkan yang tidak melihat jadi meli melihat. Nah, ketika akan diludahi, ini dikasih tahu nih. Ini kamu pengen sembuh dari butamu, kamu diludahin dulu. Ketika kan diludahin nggak mikir, jilani apa orang ya? Nggak mikir. Betul kan? Yang dipikir apa? Sembuh waras, waras iso melek, waras. Mau diludahin kek, mau diapain nggak jadi masalah. Betul. Nah, kalau diludahin manusia bisa sembuh, kita bisa seneng. Nah, kalau kita sama Allah ditekak-tekuk, kok ngersuloi eh? Sama Allah ini kita ditekak-tekuk macam-macam kok nggak syukur tambah gesuloh, tambah keluh kesah. Ini sebetulnya kita kurang ajar atau nggak kurang ajar? Misal ada orang diludahin, duh melek, terus yang ludahin begitu buka mata parani jual terus kurang ajar gitu. Saya mau nanya, orang yang seperti ini kira-kira dikeroyok enggak sama orang lain? Kamu tidak terima kasih dia yang nyembuhkan kamu dengan berkat ludahnya kamu sembuh. Kan begitu. Nah Allah Ta'ala ngasih kita yang nggak enak nggak enak itu mirip ludah tadi loh. Mungkin dohirnya nggak enak, dohirnya nggak nggak enak, tapi hasil setelah kena ludah tadi jadinya eh enak. Nah hidup itu suruh syukur. Dan syukur itu akan enak kalau kita udah ketemu syukurnya, kita nggak akan lihat. Ketemu meleknya, nggak lihat lu ludahnya. Paham atau nggak paham nih? Paham. Ketemu meleknya, nggak akan lihat ludahnya. Betul? Nah, ketemu syukurnya, nggak akan lihat musibahnya. Ketemu syukurnya, nggak akan lihat ujiannya. Lah selama ini kita ruwet mikiri ujiannya, nggak lihat hasil setelah ujian itu. Makanya tambah ruwet, tambah mumet, tambah sumpek, tambah nggak enak hidupnya. Betul atau betul? Makanya diajari Al-Fatihah, basmalah, setelah basmalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Kan begitu. Sampai suratul Fatihah juga disebut suratul hamd. Surat syukur, surat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang masuk surga pertama kali melangkahkan kaki ucapannya juga alhamdulillah. Alhamdulillah bangun tidur terucap pertama kali alhamdulillah kita disuruh syukur. Hidup ini cuma syukur begitu. Makanya diingatkan terus ahmaduhu ablaghu hamdin wa azkah. Aku puji Allah dengan ucapan syukur yang paling sempurna dan paling suci untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepanjang kita hidup, kita ini benar-benar terima kasih sama Allah berapa kali? Nah, coba diiling-iling. Diingat-ingat. Saking nggak pernahnya terima kasih sampai bingung ping piro ya. Bukan karena banyaknya lu mungkin kita sering alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah habis salat 33 kali lisannya udah ngucap syukur tapi terima kasih betulan dari hati ini sepanjang hidup kita berapa kali? <laughs> Terima kasih ya Allah Aku diberi suami yang begitu meskipun galak, jelek ya Allah Bu, punya suami galak jelek, enak atau enggak enak? Loh Pak. Saya nanya, jadi janda enak atau enggak enak? Loh Pak. Jadi janda enggak enak, punya suami galak jelek juga enggak? Enggak enak. Terus maunya bagaimana? Suaminya enggak galak, suaminya enggak enggak jelek dan tidak jadi jan, janda. Gitu, Bu. Ya. Kata yang jadi janda, alhamdulillah aku jadi janda. Yang jadi janda, alhamdulillah aku jadi janda. Kesempatan menikah dengan yang lebih baik terbuka peluang saat ini juga. Buat yang janda mikirnya gitu jadi seneng gitu kan? Coba kalau janda mikirnya, aku hidup sendiri, tak ada yang menemani aku, siapa yang bela aku? Stres, cepat nyusul nanti. Kan begitu. Nah ini punya suami, suaminya jelek, suaminya galak. Suaminya jelek, suaminya galak. Itu syukurnya kalau udah ketemu enak. Loh kenapa? Semakin galak suami saya, semakin kuat sabar saya, semakin kuat saya melayani, semakin besar pahala saya. Yen wong duwe bojo, bojone apian, terus sing wedok nglayani ganjarane yo apik tapi biasa-biasa saja kalau ditimbang krusnya, istri yang punya suami ganteng-ganteng menyenangkan, tampan menyenangkan, apian, terus istri ini melayani dengan baik, itu pahala tapi kalau dibandingkan dengan seorang istri punya suami, suaminya jelek, kasar, galak, nggak ada perhatian, si istri tetap melayani, si istri tetap memberikan yang terbaik untuk suami tersebut, maka ganjaran istri yang nomor dua ini wus melangit, melebihi yang pertama. Enak atau nggak enak? Enak. Kalau udah ketemu syukurnya tadi, maka yang ketoknya nggak enak jadi eh enak. Lah kalau ibu-ibu mikirnya udah begitu atau nggak begitu? Belas Bojoku galak, muselek galak sisan. Yang dipikirkan ke sana. Pernah ada uh, teman kita dari Indonesia berangkat ke Hadramut, kemudian berguru kepada Habib Umar bin Salim bin Hafid, terus ngeluh-ngeluh. Saya tinggal di Indonesia ini Gak enak, gak seperti di Hadramut Di Hadramut perempuan tuh pakai cadar Keluar cari perempuan itu susah Yang ketemu orang laki Ya kan? Kelihatannya laki semua. Jadi mata ini tidak lihat perempuan, mata ini terlindungi, tidak maksiat. Enak di sini nih, yang ada ketemu orang laki, nggak lihat aurat. Tapi baru masuk Indonesia, pramugarinya aja udah telanjang. Maksudnya telanjang menurut Islam begitu kan, aurat terbu terbuka, yang harus ditutup tetap dibuka. Kadang ketemu pramugari yang pakaiannya panjang tapi ya belah-belah. Disinggrek begitu kan? Ya, kesian kan, kan kondisinya nggak nggak tahu halal, nggak tahu haram mungkin seperti itu. Masuk Indonesia, saya pulang ketemu orang-orang yang pakainya nggak karu karuan. Haram, haram dosa. Saya bagaimana hidup di negara yang seperti ini? Kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, bersyukurlah kepada Allah. Saya tidak menemukan tempat seperti Indonesia. Di Hadramut mau cari pahala menundukkan pandangan mata itu nggak dapat. Lo kenapa? Lo wong dangak karo nunduk padha wae, sing ketok wong lanang. Jadi katanya kalau orang menundukkan pandangan itu kan dikasih tiga hal. Dikasih tiga, tiga hal. Salah satunya manisnya iman di dalam hati. Padahal rasa manisnya iman itu kan nyarinya nggak gampang toh. Lah ini di Hadromut mau praktek menundukkan pandangan kira ketemu. Soalnya nggak ketemu wong ya tutupan berukut gitu kan. Ketemu laki orang laki, cari perempuan tuh susah. Lah di Indonesia turah-turah perempuan yang buka aurat kan gampang tinggal kamu tundukkan pandangan, tundukkan pandangan. Semakin kamu sering nundukkan pandangan, semakin ganjaranmu mengalahkan yang di sana-sana itu. Makanya syukuri kamu tinggal di Indonesia. Di situ banyak peluang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lo cara lihatnya begini. Gimana? Jadi bersyukur enggak tinggal di Indonesia. Bersyukur kepada siapa ini? Terima kasih kepada yang buka aurat, Ya enggak, bukan terima kasih pada yang buka aurat. Kalau kita dikondisikan pada negara yang kita cintai masih seperti ini, NKRI yang kita cintai masih seperti ini, ya kita jangan menghina negara ini, jangan mencelanya. Justru kita katakan semoga semua dapat hidayah. Sekarang ini jadi lahan saya untuk meningkatkan kualitas iman saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Angel loh. Nyawang wong wedok ora ora nyawang ki angel. Betul enggak, Pak? Lah wong sing elek disayang, apa disawang, apa meneh sing ayu? Ayo betul betul Pak. Lalu yang jelek aja dilihat apalagi yang yang cantik. Ya Bu ya. Ibu kalau keluar sama, sama bapak, bapak menundukkan pandangan atau nolah-noleh Bu? Itu suami jenengan. Lo iya. Udah maklum ya Bu ya. Memang kondisinya seperti seperti ini. Nah kita kalau sudah ketemu syukurnya semua jadi eh jadi enak. Makanya pesan dalam berbagai kitab itu diawali dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah untuk ngajari kita biar bisa hidup syukur. Hidup tidak ada dalam keadaan uh, ngeluh dan ngeluh dan ngeluh. Terakhir, saya mau kasih tanya jawab nanti ya. Ini satu jam kita gunakan untuk uh, apa namanya materi. Terakhir kita tanya tanya jawab. Mau tanya jawab? Ini kok maunya kok pelan sekali. Ibu-ibu nggak usah nanya ya. Mau nanya, Bu. Saya mau kasih bocoran ya, Pak ya. Saya itu kalau ditanya di SMS atau di WA atau di Line atau di Facebook atau di apa namanya? Eh, BlackBerry Messenger, pertanyaan itu macam-macam. Bentuknya pertanyaan itu dari yang yang biasa sampai yang super A, super aneh. Ya. Eh, misal ada orang nanya yang yang sederhana begini, yang pertanyaan yang sederhana. Ini pertanyaan dari Hong Kong, Hong Kong, sederhana. Saya pembantu di Hong Kong. Tiap hari harus masakkan babi. Gimana hukumnya? Ayo, coba kalian jawab. Masakkan orang kafir ya, orang kafir babi. Itu kan tangannya kena babi najis loh. Najisnya mughaladzah. Terus cara menyucikannya bagaimana? Mungkin kita jawabnya gampang. Oh gampang. Cuci dengan air tujuh kali. Salah satunya pakai apa? Pasir. Yang jadi masalah di Hong Kong cari pasir susah. Nah, kenapa? Semua jalan di aspal. Cari pasir itu su susah. Ini kan perlu di, di, disampaikan kan cara-caranya. Ya pakai kaos tangan, plastik dan lain sebagainya. Yang redok sederhana lagi. Pertanyaan sederhana lagi. Ustadz mau nanya, ya Kalau gelegean itu wuduknya batal atau tidak? Lah mosok gelegean takon wuduk batal apa ora ya, Ustaz? Emangnya kalau gelegean tuh mungkin dianggapnya kalau kentut tuh dari belakang, kalau gelegean dari depan gitu ya. Jadi gelegean termasuk al-kentutu gitu. Ya ndak toh ya. Kalau bersendawa ya bersendawa, kalau buang gas itu buang buang gas itu dua hal yang berbeda, sederhana. Tapi itu kan ternyata buat tanda tanya masa masyarakat. Mau contoh soal lagi? dengan nah, yang ngarang soal aja dari sekarang, nanti saya buka tanya tanya jawab. Setuju? Ya. Terakhir eh, masalah sebelah. Ya, mau saya jelaskan masalah sebelah. Alhamdulillah sampai hari ini mobil saya yang putih itu juga sudah nggak ada ya. Ya, si putih sudah nggak nggak ada alhamdulillah. Ya, si putihnya sudah tidak tidak ada. Alhamdulillah. Nah, berkat si putih ini enggak ada, terus si putih yang itu juga enggak ada, si perak enggak ada. Itu enggak ada gitu kan? Terus sama kiriman teman-teman, ya kurangnya paling sekitar cuman 150 juta. 150 juta. Banyak atau sedikit? Dikit. Long kemarin masih kurang 800 juta. Sekarang cuma kurang 150 juta. Sudah saya nyatakan yang 1 M anggap saja lunas. Anggap saja lunas. Kalau oh, kurangnya cuma 150-an urungan seket-seket kan selesai. Ya kan? Mau satu seket, jutanya gak usah disebut. Satu saya seket cuma 105 150. Insya Allah dalam berapa hari selesai, Gak usah bingung ya untuk DP-nya. Tapi kan masih kurang apa tadi? Kurang 1,650 selama setahun ya. Dan saya pengennya nggak sampai setahun itu sel selesai. Nah saya nggak mau nunggu, nggak mau nunggu setahun lunas baru bangun moh. Saya pengennya nanti akhir Mei tempat itu kosong, DP salunasi langsung mau saya pak bangun. Setuju? Setuju. Nah terus nanti biaya bangun dari mana? Gak usah mikir, gak usah mi mikir. Pokoknya bangun kan tinggal tukang sama botol sama semen sama besi loh. Betul nggak? Kurang, salah pasirnya. Pasir, semen, botol, tukang be, besi, sama air, ya kan? Sama air. Udah, selesai. Belum makan. Nah, tukang enggak kasih makan enggak kan bisa. Sama makan. Paling seminggu kalau tukangnya 20 30 biaya tukang sekitar 5 juta, 6 juta, 6 juta itu tukangnya. Berarti satu bulan 25 juta buat buat tukang. Bahan-bahan gampang, ngutang dulu bisa. Betul loh? Ya, ngutang dulu juga bi bisa sambil sambil ngutang buat bahan, sambil digarap cari uang terus insya Allah nanti nggak sampai setahun bangunannya aja jadi. Nanti kalau bangunan jadi, maka bawah itu dijebol, atas dijebol, ini jadi akses masuk. Kemarin saya dua hari lalu saya lembur sampai jam 3 malam untuk ngolah gambarnya itu ya, biar jadinya jadinya bagus. Nah, insya Allah eh, kalau itu sudah jadi Ibu-ibu duduknya enggak di lantai satu, duduknya di lantai dua, ya di lantai dua, enak tempatnya. Saya kemarin ditanya sama orang-orang, Habib katanya pengen buat kegiatan rutin tiga bulan sekali paling sedikit di Masjid Agung. Ini kok sudah lama enggak ada kegiatan, betul? Setengah tahun enggak ada kegiatan. Ya mohon maaf, saya yang tiga bulan yang lalu belum saya kerjakan karena fokus menyelesaikan bangunan ar rawdoh ini kan ya. Fokus menyelesaikan itu. Insya Allah tolong dicatat tanggalnya. Ini saya umumkan di depan ya. Dicatat tanggalnya. 18 Mei. 18 Mei. Hari tetap sama, Ahad atau Minggu. 18 Mei, jam 8 pagi. 18 Mei jam 8 pagi, tempat Masjid Agung Surakarta. Temanya Seribu Rebana Membahana di Masjid Agung Surakarta saya pengen ngumpulkan teman-teman seribu orang yang nabuh rebana bareng-bareng. Nanti diantaranya nyanyi Indonesia Raya pakai tabuhan rebana, tapi seribu orang nabuh bareng. Ya, betul-betul seribu rebana. Mau saya data. Kalau kurang dari seribu berarti saya gagal. Kalau kurang dari seribu berarti gak, gagal. Syukur-syukur kok ada dua ribu rebana. Itu lebih luar biasa. Tiga ribu rebana lebih luar biasa. Itu sampel yang pengen saya tunjukkan kepada warga Solo. Semoga nanti waktu ada kegiatan peringatan satu Muharram. Saya dengar Wakil Wali Kota Surakarta pengen buat kegiatan Solo Muharram Festival. Insya Allah saya pengen mengusulkan agar ditampilkan seribu atau dua ribu reba, rebana tabu bareng. Temanya itu. Nah, bagi teman-teman yang punya kelompok rebana, hadroh, laki maupun perempuan, laki maupun perempuan, tolong segera didaftarkan dengan jumlah anggotanya. Bib, saya punya kelompok hadroh yang megang rebana, yang megang rebana 10 orang. Dah 10. Nama kelompok hadrohnya apa ya? Daftarkan. Daftarkan kepada Mas Abdul Wahid atau Mas Wahid atau Mas Teto atau Mas Roni Gondrong. Ya, atau Mas Roni Gondrong. Nomor telepon untuk pendaftaran catat. Nomor telepon Mas Edwin. Edwin Rus Cahyadi ya. Dan nomor telepon Mas Abdul Wahid. Dua ini. 0819 0819 04546119 itu Edwin 0819 04546119 itu Mas Edwin kalau Mas Wahid sama nomor teleponnya cuman belakangnya 9 itu diganti angka tuh 7 sama dengan nomor saya. Nomor saya itu kan akhirannya satu kan? Satu, satu, satu. Nah, kalau untuk Mas Edwin satunya diganti sembilan, Mas Wahid satunya diganti tujuh. Cukup jelas? Nah, daftarkan. Semuanya tentu gratis. Nanti kita buat kegiatan bersama di bulan Mei. Ini sampel. Seperti biasanya itu ya. Di samping kita zikir doa, kemudian yang kedua ada peluncuran buku saya yang terbaru judulnya kurang lebih syukur. Sementara judulnya itu syukur isi bukunya cerita orang-orang yang syukur maupun orang yang nggak syukur. Cuman cerita saja, baik cerita itu dari dari dalam apa namanya kitab maupun cerita dalam kehidupan sehari sehari-hari. Contoh cerita masih ingat tentang nelayan. Seorang nelayan yang di tepi pantai lagi tidur-tiduran, lagi tidur tiduran. Datang orang kaya lewat, kemudian orang kaya itu berkata, "Pak, kenapa Anda tidak melaut, tidak pergi ke sungai?" cari ikan. Dijawab sama nelayan, saya lagi nyantai, ngelaras, menikmati keindahan pantai ini, merasakan sejuknya sepoi-sepoi angin. Kata orang kaya tadi, "Lu kenapa kamu seperti itu? Kalau kamu ke laut kan lebih bagus. Buat apa saya ke laut? Lawang hasil saya cari ikan yang kemarin sampai hari ini masih turah, masih cu cukup. Jadi saya nggak perlu ke laut." Maka orang kaya itu berkata, "Silakan Bapak ke laut biar dapat uang lebih banyak." Nelayannya ngomong, lah terus kalau dapat uang banyak mau buat apa? Orang kaya ngomong, ya buat beli kapal. Biar bapak punya kapal yang besar. Yang jadi nelayan nanya, lah kalau udah punya kapal besar buat apa? Dia ya biar cari ikannya lebih besar, lebih banyak ikannya nanti. Lah kalau ikannya lebih banyak terus jadinya apa? Duit bapak itu akan semakin banyak. Nah kalau duit saya udah banyak terus mau apa? Ya bapak jadi orang kaya seperti saya. Nah kalau udah jadi orang kaya seperti bapak, terus saya mau apa? Lu enak pak, jadi orang kaya seperti seperti saya. Bapak nanti bisa nyantai, ngelaras, menikmati kehidupan. nelayan yang ngomong, lah sekarang saya ini lagi apa? <laughs> Paham gak? Kata kata nelayan, ngopo ini sugih ngelaras. saya ini aku bisa ngelaras, kok ini su sugih, betul gak? Lah ini kita ini sebetulnya kan dalam kondisi apapun bisa menikmati dunia ini dengan enak. Masalahnya kan tidak mau. Iso nglaras tambah pilih ruwet. Betul tak ya? Betul tak betul? Lah ini salah satu sampel cerita di buku tersebut. Kira-kira menarik atau enggak menarik? Menarik. Wong saya baru baru baru dapat satu aja terus yo mikir kok ya Masya Allah ya. Jadi ki urip ki penak kok digawe ruwet dhewe. Betul, Bu? Ya kan bisa bisa dinikmati jenengan punya rumah di tepi sawah itu enak loh. Saya kalau main ke rumahnya Teman-teman itu kalau di tepi sawah, itu saya mati, Masya Allah, angin sepoi-sepoi enak. Ada yang rumahnya tepi sawah mikir, omah neng pinggir sawah, ulone akeh. omah kini neng kutolak lak penak, neng mall cedak. Ini nggak syukur namanya. Coba kalau mensyukuri, wah rumah di tepi sawah ini enak angin sepoi-sepoi sambal terasi, bandeng goreng. Kira-kira enak tidak Bu? Enak. Nah, kalau kita mau menikmati itu jadinya enak lah. Buku itu nanti insya Allah kisah tentang orang-orang yang su syukur ataupun yang belum syukur. Harga buku sekitar 40 sampai 50 ribu seperti buku-buku yang yang lain. Hasil dari penjualan buku itu insya Allah untuk bangun. Bukan untuk lunasinya tapi untuk ba bangun. Sehingga 18 Mei saya berharap cetak buku 3000 habis. Pengennya seperti seperti itu. Kalau 3000 buku dicetak habis, maka insya Allah bisa ambekan. Bisa beli semen. Ya, bisa beli bo, botol, kemudian bisa bangun biar cepat bangunnya. Setuju atau setuju? Setuju. Ini kok hawanya pada diam semua kenapa nih? Ngantuk kah? Kenapa, Bu? Sumuk. Sumuk. Oh, sumuk ongkep. Sebetulnya tadi kan hujan rintik-rintik. Saya tadi kan keluar dulu di daerah Nonongan hujan rintik-rintik. Terus saya tangan saya begini kan, hujan minggir ya Allah, minggirkan hujannya. Anak saya nanya, "Abuya kenapa?" Hujannya biar pindah ke Boyolali. Hujannya biar pindah ke Boyo Boyolali. Terus tadi saya sampai sini di atas mulai kepetik-petik. Saya naik di luar itu masih pakai kaos singlet. Saya katakan, "Ya Allah, hujannya pindahkan, pindahkan gitu kan." Nah, hujannya ini ditahan. Makanya kalau kita lihat ke atas langit ini mungkin banyak awan ya. Sehingga panas ongkep. Ongkepnya karena siang tadi panas, di atas sekarang banyak ah, awan mendung yang mestinya turun hujan, tapi dipending dulu hujannya. Ya, semoga nanti jenengan pulang hujan terus. Amin. Sing numpak motor jangan, Beb. Yang naik motor jangan Ya insya Allah yang naik motor tidak kehujanan Cuman basah Hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Biar gak ongkep maksudnya Tadi kan ada yang sambat sumo Ya kan semua gitu. Lah kita ini memang gitu manusia, kayak panas, kesemuan kayak adem. Adem. Memang kita seperti seperti itu. Nah nanti kalau kita udah baca buku syukur itu insya Allah bisa lebih menghargai apa yang kita miliki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nanya, "Bib, saya punya suami, suami saya belum sholat Pi punya suami yang seperti itu?" Alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? ladang amal jenengan besar. Besarnya bagaimana? Lo punya suami yang belum sholat, kalau sampai suaminya sholat gara-gara jenengan kan jenengan bawa suami ke surga kan ganjarannya luar biasa. Kalau mikirnya gitu jadi enak. Lawan jenengan dakwah kepada orang lain itu kan angel. Tapi kalau dakwah kepada suami kan gampang. Allah Akbar. Jangan nyuruh-nyuruh. Pak, sholat. Ora sholat, merokok. Mesti nesu. Jangan begitu caranya. Caranya bagaimana? ajak anak sholat dekat suami. suami Allahu Akbar nasihati anak nak sholat ya nak ya jadi kalau sholat itu gampang masuk surga tapi ojo kerep kerap, ojo bentino nak sholat ya nak bapak iyo mudeng karena pengennya aku ya. itu perjuangan itu lahan itu lahan untuk masuk surganya Allah subhanahu wa taala. Lah kalau judulnya nanti suaminya enggak sholat ijol, oke. Suaminya enggak sholat ijol, oke. Lah ijol terus kan repot. Ya kan justru itu ladang untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya sabar. Beb, saya punya istri, istri saya ini suruh pakai jilbab belum mau. Dan yang penting kan jenengan udah nyuruh toh. Sudah suruh. Istrinya kan juga udah dewasa, udah paham ya kan? Halal haram sudah sudah sudah tahu. Ya udah, tugas jenengan doakan, kenalkan sama orang yang jilbaban. Insya Allah nanti lama-lama dia berjil berjilbab dan katakan, "Saya nggak suka loh kalau kamu nggak pakai jilbab." dosamu tanggung dhewe lo ya. Aku ora melu-melu, ya. Katakan seperti itu. Tapi jangan terus bendino kan neraka lo kira jawaban. Wah, akhirnya tambah enggak sadar, tambah bedal, enggak karu-karuan kan nanti ya. Harus pakai cara, pakai metode. metode. Itulah kan. Kalau memang istrinya belum berjilbab, istrinya belum sholat, suaminya belum sholat, itulah ladang kita untuk berjihad mendakwahi pasangan hi, hidup. Nah kalau istrinya hafal Quran, suaminya hafal Quran, sepenak. Itu alhamdulillah memang itu nikmat yang luar biasa, tapi ganjarannya kalah loh sama seorang istri yang punya suami yang hafal Quran tidak, sholat enggak. Ini istri yang bisa sabar, bisa mensyukuri, bisa istiqomah, nasihati. Ini, nih ganjarannya luar luar biasa. Cukup jelas ya? Nah, tanggal 18 Mei Masjid Agung Surakarta jam 8 pagi. Yang punya kelompok hadroh, tidak usah takut. Bib kelompok hadroh saya nggak terkenal, saya nggak butuh terkenalnya. Saya butuh tabuhan rebana. Butuh orang yang nabur eh, rebana. Rebana saya jelek, Beb nggak jadi masalah. saya penting bunder ono kulite, selesai. Paham kan? Beb rebana saya nggak ada kulitnya, nggak apa-apa. Buat rebana seperti waktu saya SD itu. Apa itu? Ya udahlah pakai black kasih apa itu? Kertas semen itu. Jemur plak plak plak plak boleh. nggak jadi masalah. Yang penting kelompok rebana. Nah nanti pakaiannya apa? Silakan pakai pakaian kelompoknya masing-masing. Biar nanti warna-warni macam-macam. macam Terus nanti kita nabu bareng-bareng. Lagunya apa? Lagunya nanti saya tentukan. Lagunya saya tentukan seminggu sebelum tanggal 18 nanti kita geladi ber bersih. Geladi bersih di mana? Insya Allah di Mojo di pinggir sawah. Ya, insya Allah di Mojo di pinggir sawah nabuh rebana bareng-bareng. Alangkah indahnya coba ya bayangkan seribu orang minimal nabuh rebana terus yang nyanyi nanti munsidnya ada banyak mimpin bareng-bareng ya nabi salam alaika kira-kira asik atau gak asik asik judulnya pokoknya qasidah nangis qasidah nangis sama nanti insyaallah ada satu aksi drama titer anak-anak muda yang mau saya buat drama sekitar 10 menit durasinya Mau saya pilih berapa orang, saya kasih skenario untuk tampil dakwah lewat drama. Ya, mungkin akan jadi tampilan dakwah yang menarik. Saya pengen di kampung-kampung nanti teman-teman itu lewat Karang Taruna dan lain sebagainya bisa menyodorkan ceramah lewat lewat drama gitu ya. Ceramah lewat drama. Enggak perlu ceramah begini, kumpulkan orang satu kampung kalau dulu wayangan sekarang mungkin dengan drama. Nah, drama ini bisa nyadarkan orang insya Allah. Demikian cukup Mas Roni, mic-nya sudah disiapkan? Mas Roninya lagi di depan. Mas Roni, Mister Gondrong. Ya, silakan ada yang mau nanya sebelum pakai mic biar saya dengar apa. Ya, ada yang mau nanya? Dari mulai bapak-bapak dulu depan saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rahmat Ibrahim dari Mantoro Mau bertanya Bib Ini uh, buat oleh-oleh Pak Lek saya Itu Pak Lek saya itu sempat bertanya sama saya Itu tentang adanya uh, pengajian orang yang ruwet-ruwet itu Nah itu beliau bertanya pada saya Beliau pernah mendengar dari e, ceramahnya itu ada jamaahnya yang bertanya tentang menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai media penyembuhan suatu penyakit. Itu kalau dari ceramahnya beliau berkata kalau itu tidak ada dalilnya dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mengetahuinya itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua ada seorang anak itu mempunyai orang tua ketika umur dua tahun bapaknya itu bercerai dengan ibunya. Kemudian bapaknya itu tidak menafkahi ibu dan anaknya tersebut apakah anak apakah kalau sudah dewasa anak itu misalnya itu bisa apa ya? Bisa berbakti kepada orang tuanya karena orang tuanya itu ingin berbalik kalau Jawanya apa ya? Baleni mboke ngoten. Ya. <laughs> itu bagaimana, Bim? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praci Mantoro Jauh atau dekat? Jauh Enak ya saya tinggal dari atas turun ke bawah ya Ini dari jauh ke sini Kalau saya kan paling cedak ganjarannya paling dikit tuh saya Yang paling banyak ganjarannya yang jauh-jauh kan Tapi Alhamdulillah kan saya rada urik. Yang jauh-jauh ganjarannya banyak Ganjaran saya se sedikit Nah yang banyak itu jauh-jauh ngumpul ganjarannya tak pek kabeh Ya kan tak pek kabeh. Pengennya kan seperti itu. Nah, setelah tak PKB terus tak dumroto. Ya di dumro roto sehingga yang ganjarannya sedikit. jadi ba, banyak. Enggak ada ganjaran sedikit. Semua yang kesini insya Allah pahalanya besar be, besar karena innamal a'malu niat. Begini, sepele ini pertanyaannya. Ngobati pakai ayat-ayat Quran boleh enggak gitu kan ya? Ada dalilnya atau tidak? Sebetulnya ini pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan. Ya, pertanyaannya nggak perlu diper tanyakan. Saking cetonya dalilnya. Ya, saking cetonya dalilnya. Kita tahu di Al-Qur'an itu ada yang mengatakan kami turunkan di uh, dan kami turunkan dari ayat Al-Qur'an yang menjadi obat. Jadi oh, obat. Memang Al-Qur'an itu obat. Masalah ahli tafsir beda pendapat dan mengatakan obat maksudnya obat dari kemusyrikan, obat dari dari penyakit hati dan lain sebagainya. Lawang Allah enggak batasi kok. Allah nyebut obat kan berarti ya obat zahir, obat ba, batin kan seperti itu. Kemudian dari hadis sendiri kalau kita lihat contohnya jelas. Ketika sekelompok sahabat ini salah satu contohnya ya. Sekelompok sahabat masuk desa, desanya orang-orang non muslim yang orang-orang itu pelitnya luar biasa. Sahabat lapar minta makan, nggak ada yang mau ngasih makan. Akhirnya sahabatnya Rasulullah keluar dari desa itu. Setelah sahabat ini keluar, kepala suku atau pak lurahnya, kepala kadesnya ya, atau kadusnya, kepala dusunnya ini disengat kala jengking. Kala jengking padang pasir itu sekali menyengat menakutkan. Ini disengat kala jengking, blek nggak bisa gerak. Ya, nggak bisa gerak lumpuh. Jadinya lumpuh. Karena lumpuh seperti itu panggil tabib, tabib dipanggil semua suruh ngobati. Tabibnya nyerah, nggak ada yang bisa ngobati. Padahal tabibnya pedalaman itu orang-orangnya berilmu, ya punya ilmu macam-macam. Tapi nyatanya nggak bisa nyembuhkan. nggak bisa nyembuhkan. Jangan ngomong, loh Pak yang bisa nyembuhkan Allah." Ya kabeh yang bisa nyembuhkan Allah. Tapi kita kan pergi ke dokter, kita bilang ini dokter ini kok cocok buat saya kan seperti itu. Dokter ini pinter. Sebetulnya bisa nyembuhkan Allah, tapi kita pergi ke dok ke dokter enggak duduk di rumah. Allah yang Maha menyembuhkan. Sembuhkan aku ya Allah. Yang enggak begitu. Ya kita pergi ke dokter. Nah sama nih kepala dusun tadi manggil tabib-tabib. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Akhirnya kepala dusunnya kan pinter. Biasanya kalau kadus itu kan pinter ya. Dipilih karena punya kelebihan ilmu dibanding yang yang lain. Ngomong kepada uh, bawahannya. Tadi saya lihat ada orang-orang yang kesini wajahnya itu menyenangkan. Wajahnya kok seperti mereka punya sesuatu. Tolong dikejar. Minta sama mereka. Akhirnya dikejar. Apakah di antara kalian ada yang bisa menyembuhkan orang sakit? Salah satu sahabat angkat tangan. Saya. Padahal orang ini belas. Gak tahu ilmu kedokteran. Gak tahu ilmu pengobatan. Dan ilmu ketabiban gak ngerti. Buat teman yang lain kaget. Oh, kendelman menangkat tangan saya gitu kan. Akhirnya nanya. loh Emangnya ada apa? Kepala dusun saya disengat kala jengking. Temennya tambah neratap lagi. Ini kala jengking ini kasusnya kasus parah. Bukan kasus seder, sederhana. Saya mau ngobati, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Berani berapa bayar saya? Wani piro? Nanya kan? Ya udah, kamu mintanya berapa? Deal 100 ekor kambing. Kalau sembuh bayarannya 100 ekor kambing. Teman-temannya nggak ada yang berani ikut. Wes tangan tani nang kene Kami tunggu di sini. Yang satu ini masuk ke desa seorang diri dengan gagah berani. Mana kepala kepala sukumu? Ini geletak nggak bisa gerak, nggak bisa bangun, lumpuh kakinya. Nah, cuman Di kemit Dijoni. Diludahi itu kaki diludahi. Coba kalau waktu nggak sakit di dijoni gitu. Kira-kira kepala sukunya marah atau nggak marah? Pateni. Mau minta makan aja nggak dikasih kok ngidoni kan ya, lebih parah kan? Diludahi sama sahabat gagah perkasa berani nih sahabatnya. Duh gitu. Begitu diludah ini ludah belum kering langsung bangun bisa jalan loncat-loncat sembuh. Ada mana kambingnya? Mereka orang yang megang janji, 100 ekor kambing dikasih. Wah, bawa sama temennya gitu kan. Akhirnya masuk kota Madinah. Sampai masuk kota Madinah dilaporkan nih sama sahabat-sahabat. Ini ya Rasulullah, tadi ngobati kepala suku dapat bayaran dari orang kafir nih, dapat bayaran dari orang kafir nih. Kambingnya boleh dimakan enggak? Dipanggil sama Rasulullah SAW. Sini, tadi yang ngobati ke sini. Tadi kamu obati pakai apa? Saya bacakan surat Al-Fatihah ya Rasulullah. Kamu apakan? Bacakan surat Al-Fatihah. Rasul mesem. Awakmu kok roh? Kamu kok bisa ngerti itu surat Al-Fatihah bisa buat ngobati? Kok bisa tahu kamu? Mesem Rasulullah sambil berkata, "Kambingnya masih tidak, saya minta bagian satu." Nah, saya ngajari. Kan gurunya Rasulullah SAW di situ justru Rasul mengatakan halal dagingnya. Rasul juga minta bagian yang menunjukkan minta upah dari pengobatan, baik itu lewat Al-Qur'an itu diizinkan dalam syariat Allah Ta'ala Sehingga kalau ada orang mengatakan ngobati pakai ayat-ayat Al-Quran kok nggak boleh Itu anehnya luar biasa Oh ini tidak syari, nggak syari menurut siapa? Awakmu Nah, syariat itu bukan milikmu, syariat itu milik Allah dan Rasulnya dan syariat Allah dan Rasulnya dititipkan kepada para ula, para ulama. Lah para ulama itu siapa? Para ulama mereka yang hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jadi minta upah dari mengobati boleh, itu boleh. Tapi yang yang bagus nggak usah minta. nggak usah min, minta, dikasih ya diterima, nggak di, dikasih yo ya joglo. Itu yang ba, bagus. Kalau minta boleh. Nah, kalau yang mau berobat orang kaya pelit jalu o Paham? Sugih, pelit, jangan seikhlasnya dikasih nggak apa-apa, nggak dikasih nggak apa-apa. Jangan. Kalau orang kaya pelit, kalau Bapak berani bayar berapa baru saya obati, nggak bayar enggak. Enggak bayar, enggak. Pelit kok dia, biar ngerasakan gimana rasanya kalau duitnya digogrok tuh seperti apa. Nah nanti kan orang yang baik ini akan uangnya diserahkan kepada fukoro wal masakin didum-dumkan lagi. Tapi kalau untuk khalayak rame orang yang baik-baik, sugih, enggak pelit, enggak pelit, enggak usah diminta duit. Jangan khawatir, pasti ngasih dengan sendirinya. Judulnya tidak apa? Enggak pelit. Kalau enggak mampu ya udah, mau namanya orang enggak mampu kok. Jangan dimin, jangan diminta. Seandainya minta itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Cukup jelas ya? Nah, yang kedua, udah cerai sekian tahun, anak besar pengen rujuk ya, pengen balet, balen-balen. Itu apa ada? Teklek kecempung. Terus timbang golek pilih ada yang ganti syair itu tuh teklek kecemplung kalen timbang balik pilih golek dibalik itu yang betul kan timbang golek pilih balen. Kan begitu ya? teklek kecemplung kalen timbang balik pilih golek. Timbang golek pilih balen. Kan begitu. Lah ini pengen balen caranya bagaimana? Kalau sudah memang itu cerainya dengan talak tiga kali, maka tidak bisa kembali langsung. Tidak bisa kembali langsung. Syaratnya bagaimana? Wanita yang sudah ditalak tiga bisa kembali kepada suaminya dengan catatan dia sudah menikah dengan pria lain dan sudah berhubungan intim dengan pria tersebut. Kalau udah berhubungan intim dengan pria tersebut, dia boleh balik kepada suaminya kalau dia diceraikan oleh suami barunya atau suami barunya meninggal dunia baru dia nanti bisa menikah dengan suaminya lagi yang dulu. Nah kalau mungkin dicerainya bukan cerai talak tiga, baru talak satu gitu kan, dipulangkan ke rumah orang tuanya. Mau balik, baliknya bagaimana? Ya udah kembali saja. Suaminya mengatakan saya kembali, saya kembalikan kamu pada nikahku dan seterusnya itu ya. Ada aturannya tersendiri. Nah kalau udah lebih dari masa tiga bulan e, tiga kali masa suci, ya kan? Mungkin eh, tiga kali masa suci udah lama lah, mungkin udah setengah tahun mau rujuk padahal itu cerainya cerai satu, talak sah, satu. Mau rujuk bagaimana? Ya dinikahkan kembali sama walinya. Selesai. Cuma dinikahkan, nggak perlu nikah dulu karena talaknya talak sah, satu. Paham bedanya? Jadi kalau talak satu belum sampai tiga kali masa suci, balik nggak perlu pakai nih nikah. Tapi kalau dia sudah sampai 6 bulan, 7 bulan, setahun, maka dia tetap dengan suaminya tadi dinikahkan sama walinya. Balen nikah. Nikahnya diulangi lah lagi. Tapi kalau talak tiga, walaupun baru seminggu, tidak bisa. Dia harus apa namanya nikah du, dulu. Makanya hati-hati. Cukup jelas? Dah. Jam 10 lewat 3 menit. Dah ya? Nanyanya sudah ya? Terakhir saya mau kasih anu aja. Jawaban atas pertanyaan yang masuk di sini boleh? Ya. Uh, bulan Recep sebetulnya jatuh tanggal berapa? Satu Recep sebetulnya ta jatuh tanggal berapa? Ya lihat tanggalan aja lah, enggak usah bingung. Lihat tang tanggalan. Bulan Recep jatuhnya tanggal berapa? Tanggalnya tuh, tanggal 1 Recep jatuh tanggal berapa? Lihat tang tanggalan. Kalau saya nggak salah, tanggalan saya itu tanggal 1 Recep jatuhnya 1 Mei. Tanggalan saya loh ya. Karena April kan sampai 30 April gitu kan? Eh, kemudian satunya itu 1 Mei, 1 Recep. Kenapa? Karena kalau saya nggak salah, tanggalan pemerintah itu 27 Recep pas 27 Mei, kalau nggak salah itu hari apa? Selasa ya. 27 Recep, 27 Mei itu hari Selasa, betul kan? Hari Selasa. Kalau tanggal 27 Recep, 27 Mei, berarti satu Recepnya tanggal berapa? 1 Mei, Mei. Sudah ikut itu aja lah. Wong kebetulan belum ada penyelenggaraan hisab dan ru'yah untuk tanggal 1 Recep. Tidak ada kan? Panitia hisab dan ru'yah untuk tanggal 1 Recep. Kita ru'yah dulu, nggak ada toh? Itu kan berlaku untuk Ramadan biasanya. Nah kita ikuti hisap yang ada di tanggalan. Beb tanggalan beda, maklum banyak yang nulis tanggalan tuh yang ngetikkan orang-orang tuh suka salah. Ya udah ambil aja yang pemerintah kalau 27 Recep pas 27 Mei, ya udah gitu yang kita apa? Kita pakai tanggal 1 Mei. Cukup jelas? Nah, bulan Recep itu bulan istighfar. Jadi nanti perbanyak selama bulan Recep istighfarnya yang jauh lebih banyak. Bukan recep istighfar. Tadi no, orang recep rasa istighfar. Bukan begitu. Kalau bulan lain tiap hari kita istighfar, tapi kalau recep istighfarnya diper diperbanyak. Cukup jelas? Ya, alhamdulillah, makasih. Uh, tadi sudah pada beli CD-nya yang beli? Sudah. Yang belum nanti beli ya. Kalau punya uang, kalau nggak punya uang nggak usah be beli. Saya kasih rahasia. Jenengan beli CD itu full pahala. Satu kalau diputar dengarkan dapat pahala, yang dengar juga dapat pa pahala. Yang kedua, hasil dari CD itu untuk kepentingan majelis Ar-Raudhah macam-macam di antaranya untuk urusan dakwah niat ya tiap Jumat, Rebu dan lain sebagainya, untuk acara 18 Mei dan lain sebagainya. Dan di antaranya saya kan pengen belikan mobil untuk tim hadroh Jepara itu ya. Nah, nanti itu hasilnya juga di antaranya untuk nyumbang tim hadroh Jepara tersebut agar mereka segera punya mobil. Jadi kalau ke Solo nggak nyewa, nanti biar mereka di sana lebih banyak dakwah dengan hadrohnya keliling kemana-mana lebih mudah. Itu diantara hasilnya. Sehingga satu keping tapi full fadilah, ya full fadhi fadilah. E, lagunya ada enam. Itu tolong di yang udah beli di setel tiap hari. Hasilnya tuh nanti insya Allah anak-anak kita kalau dengarkan akan niru, akan akan niru. Dan nirunya apa? Niru yang baik. Teman-teman di Hong Kong ini lucu. Kan banyak TKW itu ngurusi anak kecil ya. Nah, kebetulan kan kalau ngurusi anak kan bapak ibunya pergi keluar kerja. Nah, anak ini masih kecil dari mulai umur 2 tahun, 3 tahun, yang mandikan, yang dandani, yang ngajari kan pembantu-pembantu kita ini dari Indonesia. Dan pembantu kita kan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi sambil sambil nyisiri nyanyi Salatun bisalamil mubini atau ya dan lain sebagainya itu kan. Salatullah salamullah. Lah ini anak-anaknya orang-orang Hong Kong itu yang masih kecil tuh dah salatullah salamullah. Lah bapak ibunya dengar anaknya begitu ya seneng, oh bisa nyanyi ya gitu ya. Orang mudeng kuwi jane. Oh senang anaknya bisa nyanyi padahal salatullah, salamullah enggak apa. Artinya kita bisa bisa mempengaruhi anak-anak gitu ya tanpa kita susah pak susah ya. Anak saya ya ya Habibana Ali itu Ali itu umurnya baru dua tahun lebih dikit ya Habibana Ali di mobil itu saya dengarkan kaget saya lu bisa nih tidak saya ajari lebih bisa dari mana karena dengar bola bolak-balik Asmaul Husna belum hafal kan setengah hafal. Dengarkan saja terus itu. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Kalau kita ikuti terus tiap pagi, style berapa kali, baleni aja terus di situ, di mobil, dimanapun. Insya Allah lama-lama sebulan juga ha? hafal. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa hafal asmaul husna masuk surga. Itu kan janji yang luar luar biasa. Allah full fadilah. Bukan bukan CD yang isinya ngajak joget yang enggak karu-karuan. Nah, tabuan rebanannya kita buat yang agak klasik agar beda dengan yang ada pada umumnya ya. Biar kita bisa mengenang eh, apa namanya suasana yang syahdu-syahdu. Yang syahdu-syahdu. Demikian semoga manfaat. Ini ada pengumuman hadirilah Maulid Akbar dan Haul Aulia wal Masyayikh eh, di Purwokerto eh, yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Insaf Pesungan Gondang Rejo Karanganyar Jumat 2 Mei jam Ba'dal Maghrib ya Ba'dal Maghrib e, pembicara insyaallah Ki Haji Sayyid Ilyas bin Yahya Ki Haji Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya Ki Haji Idris bin Kiai jam Saren Solo Oh ini yang di Holi ya, yang di Holi. Maaf, mohon maaf. Pembicaranya insya Allah Habib Umar Mutohar dari Semarang, Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya dari Pekalongan. Diawali dengan bacaan Ratib Kubro, dilanjutkan dengan bacaan Maulid Simtudurar bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf, Habib Ali Zainal Abidin Asgaf, para Habib dan para kiai. Habis mah maghrib. Ya yang mau ke ke pelusungan, yang mau di raudhah tetap di di raudhah. Majlis ini tetap ada ya seperti biasanya. Jumat tidak pernah libur. Ila Yomel, kiamah. Kemudian yang kedua Hadirilah wisuda TPK Masjid Al Furqon dan Kusuman Surakarta dan pengajian Akbar hari Ahad 20 April jam 8 WIB sampai selesai pagi ya. Pembalih pembicara mubalih kecil Fawas Khalifatullah Singo Ludiro, Khalifatullah Singo Ludiro. Kemudian permohonan doa tadi sudah kita doakan untuk yang sakit maupun yang punya hajat walaupun tidak kita sebutkan satu per persatu ya. Insya Allah sudah tercantum dalam niat kita masing-masing masing Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca bersama-sama.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 Semoga pahalanya disampaikan kepada beliau-beliau semua dan semoga kuburnya jadikan taman-taman surga. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa Jumat depan majelis tetap seperti biasanya kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dan insyaallah doa tentang taufik Jumat depan sudah ada Mohon maaf. Wabillahi taufikal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.